Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Yang mana terakhir kita ambil masih seputar pembahasan al-ijma' Sudah kita ketahui bersama bahasanya ijma' termasuk salah satu hujjah di dalam agama Islam ini. Setelah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian kias yang sahih. Adapun ijma' dan kias yang sahih itu disyaratkan oleh para ulama hendaknya tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sumber yang akurat ya dua itu tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' Kesepakatan para ulama itu pun apa? Harus berlandaskan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. kias yang sahih Naam harus diupayakan tidak berseberangan dengan dalil. Seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih walakin hal budda li kulli ijma'in min dalilin. Perhatikan baik-baik ya. Ini kan sekarang Nah, halaman yang ke-170 itu bahwa akan tetapi apakah harus setiap ijma' itu butuh dalil? Nah, ijma' sudah kita lewati ya, kesepakatan dari kalangan para ulama umat ini dari kalangan kaum muslimin di atas hukum yang syar'i. Oh ya, di atas hukum yang syar'i. Nah, apakah disyaratkan harus berlandaskan dalil atau tidak? Naqul na'am. Kita katakan iya, harus. Jadi ijma'nya bukan semata-mata hawa nafsu, namun ijma'nya mereka semuanya sepakat dibangun di atas apa? dalil. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau ijma'nya orang-orang yang nah barakallahu fikum pelaku maksiat, pelaku ma'asi dari kalangan kaum muslimin, tentunya enggak dianggap karena mereka bukan ahli ijtihad, bukan ulama. Mereka ijma' sepakat namanya. Ijma' sepakat bahwasannya apa? Nah barakallahu fikum bahwasannya rokok itu halal misalkan. Nah, pelaku maksiat tanya. Pelaku maksiat mereka ijma' nah menyatakan bahwasanya rokok itu halal. Diterima enggak ijma'nya? Enggak terima, Karena syaratnya ijma' harus dari kalangan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat ini. Paham ya? Adapun orang-orang ahli ma'asi bukan ulama mereka. Nah, tidak dikatakan para ulama. Walaupun ijma' mereka seribu kita semua sepakat ijma' rokok itu halal misalkan. Nah, ijma' khamr itu haram kalau banyak-banyak katanya. Nah, itu juga enggak diterima semuanya. Paham ya? Jadi ijma itu enggak sembarangan. Nah, walaupun ijma secara bahasa memang ittifaq, sepakatan, tapi yang diinginkan dengan dalil, maksudnya ijma yang dimaksud adalah dalil agama Islam ini ijma adalah apa? Naam sesuatu yang disepakati oleh para ulama dari kalangan kaum muslimin ahlu istihad di atas hukum syar'i. Enggak boleh sembarangan. Kita lihat. Kata Syekh Ibnu Saimin, "Na'am hiya, harus jadi setiap ijma' harus berlandaskan dalil. La budda an yakuna likulli ijma'in mustanadun minal Qur'an aw minas sunnah aw ta'lilun. Artinya kata beliau, iya, harus. Nah, setiap ijma' itu harus disandarkan. Nah, mustanadun harus punya sandaran. Nah, harus sandarkan kepada Al-Qur'an atau kepada As-Sunnah atau kepada ta'lil. Ta'lil itu sesuatu yang jadikan sebab nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum. Walihada angkara ba'dul ulama, oleh karena ini, nah sebagian para ulama mengingkari al-ijma' dalilan rabi'an. Nah, memang ada khilaf ya. Nah, para ulama mengingkari yang mengatakan apa? Bahasa ijma' itu dalil yang keempat itu mereka mengingkari. Nah, warakallahu fikum. Maksudnya kalau dalil empat berarti kan Al-Qur'an wa sunnah qiyas yang sahih ijma'. Nah, sebagian mereka mengingkari ijma' itu sebagian mereka. Kita lihat Wa seraya berkata, "Innal ijma'a la budda an yanbaniya 'ala dalilin sabit." Ah, mengatakan bahasa ijma' itu harus terbangun di atas dalil yang sudah ada. Ah, dalilnya sudah ada. Cuman untuk sepakatnya itu harus butuh dalil istilahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Lakin qad yakhfa mustanadul ijma' 'ala mustadil Akan tetapi terkadang, terkadang ya, terkadang sandaran ijma'nya itu tersembunyi, tidak nampak terluputkan. Nah, terlutup, terluputkan oleh siapa? Terluputkan oleh orang yang mustadil yang berdalilkan. kan ya? Dia hanya nukilkan ijma, ijma para ulama. Ternyata dia ijma'nya ada nggak sandaran dalilnya? Terlupakan dia. Terlupakan. Wa illa syaratnya harus ada dalilnya. Paham ya? Sebagaimana kemarin kita lewati ya mengenai wudhu Ijma. Tapi sebelum ijma ada dalil dulu. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma itu loh. Paham ya maksudnya itu ya? Nah, enggak semata-mata langsung ijma' langsung gitu. Nah, kita lihat. Wala yakunu amamahu illa al-ijma' eh, dan dan tidaklah ada di depannya kecuali ijma'. Waqat la yasfa' 'ala al-mustadil. Dan terkadang ada juga eh, orang yang berdalilkan itu enggak tersembunyi atasnya maksudnya apa? Maksudnya dia tahu. Tahu sandaran landasan ijma'nya Karena ijma' itu kan harus ada sandarannya. Nah, enggak mungkin tiba-tiba ijma' gitu ya. Nah, misalkan ada orang katakan ijma', para ulama ijma' sepakat bahwasanya haramnya salat tanpa bersuci. Nah, itu apakah semata-mata ijma' atau ada dalilnya? Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya Al-Qur'an, As-Sunnah, baru ijma' itu loh. Bukan semata-mata ijma' tok gitu. Mafhum? Eh, na'am kita lihat. Lakin ya bil ijma' liqat'in niza', akan tapi terkadang didatangkan ijma' untuk apa? Untuk menghilangkan perselisihan memutuskan perselisihan biar enggak ada khilaf lagi. Paham ya? Maksudnya ada orang ribut misalkan, ini hukumnya bagaimana ya hukumnya? Yang ingin mengatakan hukumnya boleh kita sholat tanpa wudhu misalnya satunya enggak bahkan haram enggak boleh kita harus bersuci dulu. Wah, ribut itu kan ijma. Paham ya? Para para ulama telah sepakat ijma haramnya sholat tanpa bersuci. Paham ya? Dah, langsung apa? Perselisihan ditutup di situ. Ijma, sepakatan. Nah, kita lihat yakni masalan ayatunil al-Qur'an ajma'u ala anna ma'naha kada wa kada Maksudnya adalah sebagai contoh, eh, satu ayat dari Al-Qur'an, ya, mereka bersepakat ijma' bahwasanya makna ayat tersebut seperti ini dan seperti ini. Amin ya? Jadi satu ayat ditafsirkan oleh al tafsir, nah dijelaskan maknanya seperti ini, nah mereka sepakat ijma' bahwasanya makna ayat ini adalah seperti ini. Amin ya? Seperti itu. Nah, namun ijma dari kalangan para ulama yang apa? Yang mundobit ya, yang ijma'nya dianggap itu enggak sembarang ulama. Seperti masalah apa? Masalah nam lamas nisa. Masalah aw lamas nisa. Nam. Lamasa di situ apakah maknanya adalah lamasa secara dohir secara bahasa atau maknanya jama'ah? Itu para ulama berselisih, tapi yang menyelisih dari kalangan orang-orang yang na'am barakallahu fikum, orang-orang yang apa? yang tidak mapan di dalam apa? beristidlal tapi para ulama ahli sunnah sepakat ijma'. Makna lama sadar adalah jama'ah. Maksudnya membatalkan wudu itu bukan semata-mata menyentuh wanita tapi berhubungan badan. Paham ya? Dan karena karena kalau antum artikan terjemahan secara bahasa artinya eh, atau kalian menyentuh para wanita, menyentuh sudah batal wudunya. Disyariatkan itu bersuci. Padahal keliru enggak itu? Keliru yang benar menyentuh atau bukan? Bukan. Ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, para ulama mufassirun Ijma' sepakat bahwasanya maknanya adalah apa? Adalah la masa'ai jamaah. Jadi perlu perhatikan ya, walaupun sebagian orang sufi kadang sentuhan ini batal wudunya kan? Karena dia memaknakan ayat tadi itu la mas artinya bersentuhan. Memang memang secara bahasa maknanya itu. Secara bahasa, anda buka kamus ya Persentuhan, saling persentuhan. Tapi yang diinginkan la masa di situ sebutkan ahli tafsir adalah jamaah. Yang membatalkan wudu itu adalah apabila berhubungan badan. Apa maksudnya ya? Jadi kalau cuma bersentuhan, sengaja atau enggak sengaja, enggak batal. Paham ya? Mahramnya atau bukan mahramnya juga enggak batal. Cuman kalau bukan mahramnya kan enggak boleh itu aja. Cuman enggak batal wudunya itu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat. Naam wa fihi ihtimalun dan di dalamnya masih ada ihtimal kemungkinan yang lain. Wa idza dan apabila kita katakan inna ma'naha kadza wa kadza bil ijma' Eh, jika kita katakan bahasanya maknanya seperti ini dan seperti ini dengan ijma' dan kesepakatan para ulama, fahina idan naqta'un niza, maka pada waktu itu pula lah kita putuskan, kita hilangkan perselisihan. Fala yastati'u ahadun an yunazi', maka enggak ada seorang pun yang mampu untuk apa? Untuk menyelisihinya kalau sudah ijma'. Wa illa fa kullu ijma'in lahu mustanadun Nah, jika tidak demikian pada aslinya, pada asalnya setiap ijma itu pasti punya sandaran. Ima an yakuna zahiran bayyinan, ima sandarannya itu jelas-jelas nampak gamblang, wa ima alla yakuna zahiran. Nah, barakallahu fikum bisa jadi Nah, barakallahu fikum sandarannya itu enggak nampak jelas gitu. Tersamarkan sebagian orang tapi yang lainnya tahu, sebagian enggak tahu. Maksudnya itu ada yang sandarannya jelas-jelas gamblang, Al-Qur'an, As-Sunnah, nampak gitu ya. Ada juga yang apa? yang sebagian orang mungkin nggak tahu sisi pendalilannya. Tapi yang ini tahu gitu loh. Paham ya? Karena nggak setiap dalilan orang tahu. Dalil benar ya Al-Qur'an Sunnah, tapi apakah setiap orang itu tahu cara berdalil kan? Enggak tahu, nggak setiap orang tahu. Oleh karena itu ada yang namanya apa? Na'am barakallahu fikum al-mustadil. Al-mustadil itu orang yang menjadikan dalil atau membuat dalil. Nah, dalam artian apa menggunakan dalil. Jadi dalil ada, Al-Qur'an dan sunnah. Tapi apakah setiap orang itu bisa berdalil? Enggak bisa. Enggak setiap orang. Yang bisa berdalil ya orang yang sudah mapan ilmunya dan tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang seperti itu antum jumpai hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah misalkan. Tapi ketika tanya dalilnya mana? Dia hafal Al-Qur'an hafal. Cuman karena dia belum punya kemampuan untuk berdalilkan, dia mungkin wallah alam. Nah, padahal kalau sebutkan dalilnya, oh iya nah hafal. Seperti itu. Nah, itu semuanya apa barakallahu fikum? Di antaranya ilmu alat yang bisa menghantarkan ke sana ilmu usul ini ilmu alat yang bisa mengantarkan untuk orang itu mudah berdalilkan ilmu usul. Paham ya? Nah, karena ilmu usul ini ilmu yang apa barakallahu fikum yang mempelajari tentang apa? Tentang bagaimana caranya orang itu beristidlal, mengeluarkan apa? Mengeluarkan dalil dari sumbernya. Ya, mengeluarkan pendalilan dari sumbernya. Nah, paham ya? Al-Qur'an semuanya sahih. Hadis juga ada. Nah, untuk mengeluarkan Eh? untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalil sumbernya itu dari mana? Usul ini. Tanya. ya? Nah, misalkan antum ngomong, eh, isbal itu haram hukumnya nggak boleh. Nah, eh, memanjangkan celana, eh, sirwal, sarung, kain, baju jubah sampai di bawah mata kaki hukumnya haram. Nah, antum ngomong kayak gitu, langsung terpet di sini. Berarti harus istidlal, mencari dalil. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Hurairah misalkan mutafakun alaih ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar misalkan seluruh yang na'am barakallahu fikum na'am menjulur sampai di bawah mata kaki berupa pakaian sarung atau misalnya semisalnya termasuk bagian dari api neraka dalil yang lain nah harus mencari lagi paham ya karena dicocokkan dengan apa yang antum sampaikan itu namanya apa namanya berdalil paham ya jadi orang berdalil itu enggak setiap orang bisa itu ya dengan pengalaman dan juga pelajaran yang dia pelajari akan bisa Nah, bukan berarti dia belum hafal dalilnya, dalilnya sudah hafal. Al-Qur'an sudah hafal, hadis juga banyak yang dia hafal, tapi untuk mengeluarkan loh, mengeluarkan hukum dari dalil itu kan butuh pelajaran. Paham ya? Nah, dulu mungkin kami atau kalian juga pernah merasakan dalam artian dulu belum tahu dalilnya, ternyata setelah tahu bisa berdalilkan, ini enggak boleh haram dalilnya ini dalilnya. Pas gitu loh. Tapi kalau orang yang enggak paham nanti keliru. Dalilnya mana bahwasanya isbal itu haram, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Oh ya, innamal amalu binniat. Itu benar dalilnya, cuman dia keliru dalam beristidlal. Keliru dalam mengambil dalil dan berdalil. Dalilnya benar enggak tadi? Sahih enggak dalilnya? Sahih, cuman dia keliru dalam meletakkan dalil. Paham ya? Ikhtilat itu boleh kok ikhtilat campur baur laki-laki dan wanita itu enggak masalah biar kita saling mengenal katanya. Lah dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu Artinya apa artinya? Wahai segenap manusia, eh, kami telah menciptakan nam barakallahu fikum nam kalian ada yang laki-laki ada yang perempuan dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku tujuannya agar kalian saling mengenal katanya. Lah bagaimana kita mengenal kalau nggak pernah ketemu? Akhirnya diperbolehkan ikhtilat, ketemu, salam-salaman, kenalan. Paham ya? Ayatnya sahihah enggak ayatnya? Sahih, tapi dia keliru dalam berdalilkan itu loh. Paham ya? Jadi seperti itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nah, mempelajari ilmu usul ini bukan sembarangan. Ilmu usul ini ilmu alat, namun penting fungsinya adalah untuk melatih seorang agar bisa beristidlal. Nah, bisa berdalil, mengambil hukum dari dalil yang sumber aslinya. Jadi Al-Qur'an Sunnah itu kan dalilnya. Nah, untuk mengeluarkan hukum dari situ butuh pelajaran. Nah, Hukumnya apa? Misalkan na barakallahu fikum makan dengan tangan kiri haram. Nah, langsung diambil. Dalilnya dalam sunnah ada. Dikaitkan itu. Eh, idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya istidlal. Nah, barakallahu fikum sekedar cuplikan nah faedah mengenai bahasa ilmu usul termasuk penting, termasuk jembatan juga, ilmu wasilah bukan khayah. Karena kalau jadikan puncak sangat keliru. Karena banyak orang-orang yang apa? pandai ilmu usul akhirnya apa? dalil pun di apa? ditolak. Lebih mendapatkan usul. Ini kok ada usul fikirnya kayak gini kok. Lah dalilnya? Nah, akhirnya dia nggak menerima dalil tapi ngedepankan kalau ada usul. Itu karena apa? Karena berlebihan tadi itu. Orang yang pintar bahasa Arab juga sama. Kalau dia ahli dalam bidang bahasa Arab, nahmu contohnya, tapi dia nggak dikasih taufik, itu mudah bermudah-mudahan apa? menyelenengkan. Nah, seperti Syari. Nah, barakallahu fikum yang dia punya apa? Tafsir Al-Qur'an dikenal dengan Al-Kasyaf. Al-Kasyaf artinya cahaya center Tapi apa? Tapi di dalamnya penuh dengan apa? Tahrifat. Penuh dengan tahrifat. Nah, wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu. Langsung di eh, ditafsirkan yang datang itu adalah utusannya. Padahal padahal dia pandai bahasa Arab, terkenal Syari itu. Nah, ya. Tapi nah barakallahu fikum yang tafsir yang dikarang oleh Zamakhsyari tersebut yang digelari dengan Al-Kasyaf, Naam Al-Kasyafu bila dhaw. Senter tanpa cahaya. Maksudnya dengan senter tanpa itu ada, tapi cahaya enggak ada. Maksudnya apa kalau antum baca itu semakin gelap itu istilahnya. Paham ya? Wa jaa rabbuka telah datang Rabbmu jelas-jelas terang-terangan yang datang Rabbmu dia wajah jaa amru rabbik. Itu paham ya? Seperti itu. Jadi yang wasilah jadikanlah wasilah, yang puncak jadikanlah puncak. Seperti akidah, tauhid itu goyah. Tapi kalau bahasa Arab usul atau misalnya itu wasilah, jembatan agar kita bisa memahami Al-Qur'an Sunnah dengan tepat dan sempurna. Itu aja. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah dikit lagi. Eh, naam kata beliau di sini Fala yastati'u ahadun an yunazi' maka enggak ada seorang pun yang mampu untuk menyelisihinya kalau sudah ada ijma'. Wa illa faqulu ijma'in lahu mustanadun imma an yakuna zahiran bayyinan wa imma alla yakuna zahiran. Nah, kata beliau, eh, bisa eh, nah barakallahu fikum kata beliau, wa illa, nah jika tidak demikian pada asalnya, nah setiap ijma itu punya sandaran, baik sandarannya nampak ataupun tidak nampak. Paham ya? Nampak jelas gamblang ataupun tidak nampak, tidak nampaknya atas sebagian orang. Seperti itu. Kita lihat masalah tuh satu permasalahan lagi. Wa idakana kana mustanadul ijma' zahiran bayinan, sekarang kalau standaran ijma'nya itu sangat nampak dan jelas dan gamblang, hal na'dilu an hadhi an hadzal mustanad. Wa nahtajju bil ijma' au nahtajju bil mustanad. Nah, sekarang gini. Kalau seandainya nah yang jadikan standaran ijma' itu jelas dan nampak, apakah boleh kita menyamakan, eh, disetarakan, nah ditimbang disamakan disamakan dengan apa? Dengan apa? Dengan sandaran ijma' tersebut kemudian kita berhujah dengan ijma' atau langsung berhujah dengan sandarannya. Sandaran ijma' apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' sendiri hujah bukan? hujah tapi harus ada sandarannya. Nah, boleh enggak kita berhujah dengan ijma' langsung tanpa sandaran tanpa sandaran ijma'-nya? Maksudnya ijma' disyaratkan harus ada sandarannya. Sandarannya dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Boleh enggak kita berhujah dengan ijma' atau lebih mengedepankan lebih mengedepankan apa? Berhujjah dengan mustanad sandaran ijma'nya. Berarti kalau sandaran ijma'nya Al-Qur'an Sunnah gitu loh. Paham belum? Nah, kalau ijma'nya itu kan butuh sandaran. Sandarannya apa? Al-Qur'an Sunnah. Nah, kita kalau nah barakallahu fikum berhujjah dengan ijma'nya langsung atau dengan sandarannya langsung atau bagaimana? Kita lihat ya. Naam al-jawab sani. Jawabannya yang kedua. Maksudnya dengan sandaran ijma'nya itu. Apa sandarannya? Al-Qur'an Sunnah. Jadi ambil dulu Al-Qur'an, As-Sunnah, baru ijma' dinukilkan itu loh. Kalau ada dalilnya seperti itu, jangan dalilnya mana ijma' langsung gitu. Kalau ada dalilnya qala Allah, qala Rasul, ijma' para ulama. Tambah kuat lagi. Qala Allah udah kuat, qala Rasul tambah kuat lagi, ijma' para ulama. Tambah kuat enggak? Tambah kuat. Jangan langsung dalil mana? Ijma' para ulama bahwasanya sholat lima waktu adalah wajib. Nah, itu bisa, bisa. Cuman kan ada apa? Ada yang lebih akurat itu sandaran ijma itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, kata beliau eh, al-jawab as-sani, nahtajju bil mustanad. Nah, kita berhujjah dengan yang jadikan sandaran tersebut. Li'anna hadha huwal aula, dikarenakan itulah yang pantas dan yang lebih afdal. Fa idza kana al-ijma'u nam ustunida ila sunnatin dan apabila ijma itu sandarkan kepada as-sunnah, falaisa hunaka hajatun ila an nahtajja bil ijma'. Maka di sana enggak perlu lagi kita berhujjah dengan ijma', kecuali dalam rangka apa? penyempurna saja. Karena antum cukup Kalau Allah taala fi kitabil karim wa qala Rasulullah SAW cukup enggak gitu? Cukup. Kalau mau disempurnakan lagi tambahan dan para ulama ijma' sepakat. Berarti kan kuat lagi. Apalagi ada kias lagi. Dan ini pun juga masuk dalamnya kias yang sahih. Empat-empatnya disebutkan. Wa illa pada asalnya bagaimana? Dua tadi cukup. Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat. Fa inna kata beliau, Fa falaysa hunaka hajatun ila an nahtajja bil ijma'. Fa'indana sunnah lakin qad nahtaju ilahi liqat'in niza'. Nah, maksudnya kita ini di, sini kita ada as-sunnah, ada as-sunnah sehingga enggak butuh kita menukilkan ijma' pada asalnya. Kecuali apa? kecuali qad nahtaju ilaihi liqat'in kecuali memang terkadang eh, akan tetapi kita terkadang butuh kepada ijma untuk apa untuk menghilangkan perselisihan tadi masih berselisih dia setelah kita katakan ijma para ulama sepakat para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah haram udah ijma enggak ada satupun yang mampu lagi untuk menyelisihinya kalau dia paham masalah sandaran ijma tadi itu paham ya seperti itu nah barakallahu fikum tapi kalau misalkan kita berhujah langsung Al-Qur'an, As-Sunnah tanpa nukilkan ijma' ya gak masalah gitu loh. Karena justru apa? Justru akurat kuat. Karena ijma' aja apa? Disyaratkan harus apa tadi? Harus mustanadnya apa? Al-Qur'an sunnah Nah, kita langsung ambil mustanadnya itu loh. Langsung kita berhujah dengan mustanadnya itu, itu Al-Qur'an sunnah Lebih kuat kan? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. pun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang masih seputar ijma'. Nah, barakallahu fikum, ijma' yang dianggap dan ijma' yang tidak dianggap. nasallaha an yusabbitana alkitab was-sunnah hatta nalqah. Walhamdulillahirabbil alamin.